Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Kata beliau halaman 32 itu perhatikan baik-baik. Penjelasan mengenai apa? Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala penjelasan mengenai ta'wil. Kata beliau wa ta'wilu madhabun ba, madhabu ta'ifatin. Ta'wil itu adalah madhabnya salah satu salah satu apa kelompok. Tapi perlu kita perhatikan dulu ta'wil itu maknanya nanti macam-macam. Kita ikutin alurnya dulu. Wa tashbih madhabu ta'ifatin ukhra. Sedangkan tasbih itu juga madhabnya kelompok yang lain. Tuh labda wal makna. Menetapkan lafad dan maknanya. Lakin. Akan tetapi. Tusabbihullaha bikhalq ini bahaya di sini. Allah mustahil. Tasbih itu. Adalah apa? Kelompok juga. Madhab salah satu kelompok. Yang menyatakan apa? Lafad dan maknanya itu ada. Gitu. Allah Ta'ala punya tangan enggak? Punya. Tapi tangannya itu sama tangan kita. Gitu sama sama dengan tangan manusia katanya, menyamakan. Namanya apa? Musabbiha namanya. Kelompoknya dengan nama Musabbiha. Nah, Kita lihat sini. Kata beliau tadi apa? Tasbih itu adalah madhabnya salah satu kelompok yang lain yang menetapkan lafaz dan makna. Lakin akan tapi tusabbihullaha bi khalqihi ini bahaya. Menyerupakan Allah taala dengan makhluknya. Allah taala turun atau tidak? Turun. Turunnya bagaimana? Turunnya seperti orang turun dari tangga katanya menyamakan apa? Menyamakan seperti makhluknya namanya namanya apa? tasbih, namanya tasbih. Yang para ulama kadang apa? memberikan ungkapan dengan tamsil karena menyerupakan dari seluruh sisi. Paham ya? Penyerupaannya itu dari seluruh sisi. Wa haula'i humul musabbihah alladzina yusbihuna Allah bi khalqihi. Mereka-mereka itu adalah kelompok al-musabbihah yang mereka menyerupakan Allah taala dengan makhluknya. Mereka menyerupakan Allah taala dengan apa? Dengan makhluknya yusbihuna sifatihi bi sifatihim wa asma'ahu bi asma'ihim. Mereka menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk dan menyamakan nama-nama Allah dengan nama-nama mereka. Haula'i ghulatun. Mereka adalah orang-orang yang ekstrim. Ghulau fil isbat. Mereka itu ekstrim berlebih-lebihan di dalam menetapkan. Karena menetapkan berlebih-lebihan terjatuh dalam apa? terjatuh dalam tasbih. Bagaimana kaedahnya sunnah mengenai ini? Fajri, biar enggak terjatuh dalam tasbih dan agar tidak terjatuh dalam ta'til. Bagaimana kaedahnya sunnah dalam menetapkan nama dan sifat? Bila apa? Ta'til, ayo eh, na'am. Aslan itu kaedahnya ya. Isbatun bila tansil, wa tanzihun na barakallahu fikum bila ta'til. Artinya apa? Menetapkan nama dan sifat tanpa menyerupakan dan mensucikan Allah Taala tanpa menolak nama dan sifatnya. Paham ya? Seperti itu. Jadi contohnya bagaimana contohnya? Allah Taala punya tangan, punya tangan. Apa sih makna tangan itu? Makna tangan adalah tangan yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Yang diserahkan kepada Allah taala itu bagaimananya. Jangan sampai keliru ya bukan maknanya. Karena kalau kita serahkan maknanya kepada Allah Taala, lafadznya kita menetapkan, maknanya kita serahkan kepada Allah Taala, berarti kelompok apa kemarin? Ah. Maknanya apa? Wallah alam katanya. Kelompok apa? Antum? Sudah berkali-kali ini, Allah Taala turun enggak? Turun. Maknanya apa? Wallah alam katanya. Belum ditanya bagaimana turunnya dan wallah alam gitu maknanya. Apa? Al-Mufawwidhah. Kelompok Al-Mufawwidhah dihafal itu ya. Kelompok Al-Mufawwidhah yang mereka menyerahkan urusan maknanya kepada Allah Ta'ala. Nanti dibantah Ibnu Qudamah rahimahullah, semoga Allah telah merahmati beliau. Beliau sempat keliru nanti di lafaz-lafaz yang akan kita baca ini. Di berikan komentar Syekh Saleh Fauzan itu enggak benar. Kalau menyerahkan maknanya kepada Allah Taala itu enggak benar. Karena itu nanti pendapatnya al mufawwidah Ya, dengan dalil bahwa ufawwidu amri ila Allah katanya. Aku serahkan semua urusanku kepada Allah Swt. wa Sampai makna-maknanya pun diserahkan itu enggak benar ya. Maknanya ada. Caranya gini caranya biar antum enggak bingung. Semua sifat-sifat Allah taala dan nama-namanya itu kita menetapkan maknanya. Makna yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Caranya gitu semuanya. Tangan turun, paham ya? Semuanya. Nah, caranya gitu. Maknanya apa? Maknanya tangan yang hakiki, turun yang hakiki, yang sesuai dengan apa? Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimananya? Wallahu a'lam. Penting itu ya. Bagaimananya wallahu a'lam. Seperti perkataan siapa yang sudah kita lewati kemarin, dijadikan patokan sandaran undang-undang atau barometer itu, ungkapan Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Ya Abu Abdullah, kaifa istiwa? Kaifa istawanya? Kaifa istiwa? Bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala? Apa kata beliau? al istiwa ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui maknanya. Ha? Ala wartafa'a, tinggi di atas arsnya. Paham ya? Kemudian apa? Wal kaifu majhul. Bagaimananya istiwanya? Majhul. Maksudnya kita enggak tahu bagaimananya. Wal imanu bihi wajibun. Mengimani tentang istiwanya Allah Taala wajib. Wasu'alu anhu bid'atun. Pertanyaanmu, pertanyaanmu tentang itu bid'ah. Akhirnya Malik marah orang yang bertanya tadi suruh Suruh apa? Disuruh keluar. Disuruh apa? Suruh dikeluarkan dari majelisnya. Karena berbahaya sekali pertanyaan yang sangat berbahaya itu ya. Nah, barakallahu Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Na'am haula'i khulatun khulau fil isbat. Mereka lah orang-orang yang ekstrim. Eh, apa itu ekstrim? Orang yang berlebihan, bukan ekstrim. Ekstrim ini, ya, berlebihan. Wasilful awal, kelompok yang pertama al-mu'attilah. Kita baca dikit lagi ya. Al-Mu'attilah. Al-Mu'attilah itu bagaimana? Ghalau fit tanzih wa naqi. Mereka ekstrim, berlebih-lebihan dalam masalah mensucikan dan meniadakan. Allah Ta'ala punya tangan enggak? Enggak. Lah kenapa enggak? Kalau kita katakan Allah Ta'ala punya tangan berarti serupa dengan makhluk. Kita hilangkan sekalian enggak usah punya tangan gitu loh. Ekstrim kan? Alasannya apa? Karena menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Kalau seandainya menetapkan Allah Ta'ala punya tangan. Oleh karena itu ingat-ingat kaidahnya al-sunnah tadi itu. Isbatun bila tanfil tanzihun bila taktil, Itu dihafal itu ya. Kaidah itu ya na'am barakallahu fikum. Menetapkan tanpa menyerupakan, membersihkan dari sifat kurang tanpa meniadakan atau menolak nama-nama dan sifat-sifat yang lainnya. Paham belum? Seperti itu. Ini mu'attilah berbahaya ini. Kalau fit tanzih wan nafi. Mereka ekstrim berlebihan dalam mensucikan dan meniadakan. Wa qila ta'ifatain kharijun 'anil haqq. Dan kedua kelompok tersebut telah keluar dari jalan yang benar, waswab dan juga telah keluar dari jalan kebenaran. Telah keluar dari al-haq dan keluar dari jalan yang benar. Wal haqqu huwa ma 'alaihi ahlus sunnah wal jamaah. Masyaallah. Yang benar adalah pendapat yang ahlus sunnah wal jamaah berada di atasnya. Ahlus sunnah wal jamaah atau ifatul mansurah al-firqatul najiyah. Apa itu? Min isbati ma asbatahu Allah ta'ala nafsihi yaitu menetapkan semua yang Allah telah tetapkan untuk dirinya. Aw asbatahu lahu rasuluhu min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi taknifin wala tasybih wala tamtsil. Masyaallah. Nah, yaitu apa? Menetapkan semua perkara, semua nama dan sifat yang Allah tetap, Allah Taala tetapkan untuk dirinya atau yang Rasulullah tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa tahrif, tanpa mengubah makna, wala ta'til, tanpa meniadakan, tanpa menolak. Wa min ghairi takyif tanpa membagaimanakan. Bagaimana bentuknya ya? Bentuknya ini enggak boleh. Wala tasbih wala tamtsil tanpa menyerupakan. Paham ya? Tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Adapun tasbih dari sisi nama itu mungkin, tapi untuk hakikat enggak bisa. Allah Ta'ala turun atau tidak? Turun. Kita bisa turun atau enggak? Akhabat Usama. Sama-sama turun kan? Kalau dari sisi nama, nama sama-sama turun. Tapi hakikatnya berbeda. Hakikatnya apa? berbeda. Apa kaidahnya? Eh, barakallahu fikum sudah kita lewati berkali-kali juga biar tambah jelas. Antum apa kaidahnya? Apa Abdul Aziz lah kaidahnya? Sama namanya enggak harus sama hakikatnya. Apa? Lam Isa sama nama tapi enggak mengharuskan sama hakikatnya. Berkali-kali dulu ya padahal ya. Abdullah. Apa? ya sebutkan. Apa? Naam ahsan. Itu kaidahnya. al ittifaq fil asma la yastalzim al-ittifaq fid dawati wa haqa'iq. Paham belum? Sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Itu pahami baik-baik itu. Sekarang antum contohnya, Fadil, coba dengarkan baik-baik. Afan ya. Contohnya sekarang ada kucing, ada semut. Kucing ada semut. Secara tidak langsung kucing punya tangan, semut juga punya tangan. Sama-sama namanya apa? Tangan. Tapi sama nggak bentuk tangan kucing dengan tangan semut? Nggak sama. Hakikatnya berbeda, tapi sama-sama tangan. Iya nggak? Jadi sama dari nama itu nggak mengharuskan hakikatnya sama. Itu penting, perlu diperhatikan baik-baik. Nah, untuk membantah siapa tadi? Orang-orang al-musabbihah atau yang semisalnya. Kata beliau, ada huwas alladhi alaihi ahlul haq. Inilah yang benar. Yang ahlul haq berada di atasnya. Wa amma man khalafahu min ahli ta'til wa ta'wil, au tasbih wa tamtsil. Adapun orang-orang yang menyelisih mereka, yaitu menyelisih ahlu sunnah dari kalangan ahlu ta'til, orang-orang yang menolak karena apa kaidahnya? Kullu mu'attilin mumatsilun wa kullu mumatsilin mu'attil. Apa artinya? Setiap orang yang mu'attil menolak nama dan sifat itu mumatsil. Sebelum dia menolak, dia menyerupakan dulu. Wahana enggak enggak nerima lah kenapa? Karena kalau Allah Taala turun sama dengan kita. Nah, setelah menyerupakan baru dia menolak gitu loh. Dan setiap mumatsil mu'attil, setiap orang yang menyerupakan ujung-ujungnya nanti mentaktil. Wah, ini tangannya sama dengan tangan kita ya. Berarti kita taktil aja. Paham belum? Jadi orang sebelum mentaktil menyerupakan terlebih dahulu. Orang yang menyerupakan ujung-ujungnya mentaktil. Kaidahnya apa? Kullu mu'attilin mumatsilun wa kullu mumatsilin mu'attilun. Itu kaidahnya seperti itu. Nah, Allah musta'an. Kata beliau, fa inna aqwalahum dhalalun wa batilun. Karena sesungguhnya ucapan-ucapan mereka adalah kesesatan dan batil. Itu ucapan-ucapan orang-orang ahlu ta'til, ahlu tasbih, ahlu tanfil ahlu tahrif, ahlu takyif wal billah yang namanya ahlu sunnah wal jamaah. Nah, barakallahu fikum bagaimana amiruha kama za'at bila kaif terimalah, sambutlah sebagaimana datangnya, enggak perlu membagaimanakan. Bagaimana betulnya? Kayak gini kayak gitu enggak perlu sami'na wa ata'na. Kami beriman, selesai. Nah, barakallahu fiikum mengimani lafaz dan maknanya, Kaifiahnya wallahu a'lam. Nasallahu alaihi wasallam. rabbil alamin.